mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Anggur Mahadewa, ku cicipi madu sabdanya, Bumi ku remas dalam genggamanku. Matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja. Seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita cita Kakang Ken Ar. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-299 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Ar, Hedi Dosa sebagai Kebo Ijo, Chris Urspon sebagai Rutro Pondok, Api Burhan sebagai Rangga lampiran, Bimo sebagai Prodo Sekar, Aryo sebagai Presima, Ivonero sebagai Punaka Swasti Ratu, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Waktu yang terus bergerak mengantarkan pihak kantor dan Kediri dalam peperangan yang pasti akan menyebabkan berjatuhannya korban-korban yang tidak akan terhitung jumlahnya. Di atas semuanya, Ken Arok berangan-angan bahwa di atas puing-puing peperangan itulah dia akan membangun sebuah bangunan yang baru sama sekali. Di dalam peperangan, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu antara menang dan kalah. Kalau tidak menang, ia kalah. Tetapi ada kemungkinan yang lain yang aku harapkan. Kalah semuanya atau hancur semuanya. Dan itulah agaknya yang akan terjadi, ke Ijo. Nampaknya ada yang luput dari perhatian bukan Arok bukan kalah kedua-duanya. Akan tetapi, Ganterlah yang akan kalah. Pasukan segelas papan yang melakukan baris pendem bersembunyi di hutan itu akan menjadi penentu kemenangan bagi Kediri. Kecuali jika kau mau memberitahu Ganter adanya bahaya itu. Tidak perlu. Kenapa? Jangan kau kira Ganter tidak tahu adanya kelompok pasukan yang akan menusuk dari belakang itu. Ganter pasti sudah memperhitungkannya. Ganter memiliki jaringan telik sandi yang lebih jeli dan lebih luas dari Kediri. berita penting yang akan kau sampaikan kepadaku, adik Rudro Bondo. Benar kakang Rangkalampika. Hmm. Bermula hanya dari kecurigaanku. Pasukan sebelas papan yang telah mempersiapkan diri sebelah barat sungai itu justru mencurigakan. Hmm? Mereka terang-terangan membuka garis peperangan. Hmm. namun nampaknya mereka hanya memancing perhatian kita. Agar ada masalah lain yang lolos. Apakah kira-kira menurutmu? Kita harus menjaga kemungkinan adanya penyerangan dari arah yang lain. Aku telah menyebar beberapa orang untuk memeriksa beberapa tempat di hutan-hutan di garis belakang. Mungkin ada sesuatu di sana. Bagus. Hmm. Apa yang akan kau laporkan, pengawal? Oh, seseorang yang dulu pernah berada di sini, Senopati Brodo Sekar mengajukan permohonan untuk menghadap Tuan. Oh, ya, persilakan dia menemui aku di sini. Baik, Tuan. Aku masih memiliki moral. Aku manusia bukan... Pengawal itu melangkah meninggalkan Rangga Lampitan yang berdiri didampingi oleh Rudro Pondo, Dan beberapa saat kemudian, Pengawal itu telah kembali lagi dengan membawa seseorang yang tidak akan dilupakan oleh Rangga Lampitan atau Rudro Bono. Selamat datang di kantor, Profesor Kedatanganmu membuat aku berdebar-debar. Apakah aku masih dianggap sebagai musuh? <laughs> Terserah kau, Profesor Apakah kau akan menempatkan diri sebagai musuh atau sebagai sahabat kami? Jika kau menempatkan diri sebagai musuh, kami tidak akan segan-segan menggilasmu. Tapi aku tetap tidak percaya. Yang terjadi adalah kau tidak akan tega. Baiklah. Apa yang akan kau sampaikan kepadaku? Aku akan menyampaikan sesuatu kepadamu. Akan tetapi, lihatlah. Betapa Rudro Bondo memandangku dengan tatapan mata penuh curiga Aku seperti itu. <laughs> Kau memang pantas untuk dicurigai, Kau kakak. Kau menemukan laki-laki hmm. lebih baik dari aku. Kau belum mandi dalam beberapa hari. Kalau memang begitu. <laughs> Dan aku itu mencurigakan <laughs> sekali. Kau sendiri, baumu seperti membuatku kebingungan, Rudro Bondo. Ternyata, percakapan yang terjadi adalah percakapan yang akrab meski pada suatu ketika mereka pernah bermusuhan. Ketika tiba saatnya pembicaraan yang lebih penting, maka mereka berbicara dengan hati-hati. Ah, kedatanganku kali ini, aku bermaksud memberitahumu mengenai kekuatan kediri yang akan menggilas muka orang-orang dalam bintang. Bagaimana itu? Janganlah engkau terpesona oleh pasukan segelar Sepapan yang masanggrah atau membuat pesanggrahan di sebelah barat sungai itu. Hmm? Karena di arah lain, pasukan yang lebih kuat akan memporak-porandakan pasukanmu. Di manakah mereka sekarang berada? Mereka menghimpun diri di sebuah hutan di garis belakang pertahananmu. Terima kasih. Kami berdua baru saja memperhitungkan hal itu. Rutro Bondo telah merintahkan beberapa orang telik sandi untuk memeriksanya. Kami belum mendapatkan jawaban. Siapa mengira jawaban itu datangnya darimu? Aku ucapkan terima kasih, Prodo Sekar. Kau telah membuat jasa kepada kami. Jangan mengucapkan terima kasih. Kau memang keras aku hanya bermaksud membayar hutang. Kau juga yang menang sendiri. Aku pernah kau selamatkan, Baiklah. kau lindungi. Kau memang Maka inilah yang bisa aku iya, lakukan iya, untuk iya, membalasnya. Terima kasih pula aku ucapkan kepada kakak Protoskar. Baiklah. Kau bersedia memihakku? Aku salah. Jika kau mengira aku memihakmu, Rutro Bondo. Dalam peperangan ini, aku tidak memihak kepada Ganta. Aku juga tidak memihak kepada Baginda Kertajaya. Aku memihak kepada Nara Kediri. Hmm. Itulah sikapku. Nah, dia Hanya itu yang bisa aku lakukan untukmu, Kakang Rangga Lampita. Hmm. Sekarang, jangan kau tahan aku untuk segera meninggalkan tempat ini. Silakan. Terima kasih. Prodo Sekar segera meninggalkan tempat itu di bawah tatapan mata keheranan Rudro Bondo. Beberapa jengkal Prodo Sekar melangkah, kemudian dia berhenti serta menoleh kepada Rangga Lampitan. Ada beberapa orang senopati yang akan berpihak kepadamu. Siapakah mereka? Engkau akan mengetahuinya nanti. Aku menyingkir dari kalian. Kakang Rangga, hmm. sebuah sikap yang aneh Kakang Rangga. Siapa? Sikap Progo sekarang maksudnya. Ya. Ah, Kau harus menghormatinya. Ia mempunyai sikap seorang prajurit sejati. Kau pernah dengar kisah Kumbakarna? Kenapa dengan Kumbakarna? Senopati Prodo Sekar akan menjadikan dirinya sebagai Kumbakarna. Iya. Kau lihat apa yang dia lakukan. Itu artinya hatinya memihak kepada kita, memihak Ganter. Akan tetapi jiwa prajuritnya memutuskan untuk tetap membela Kediri, bukan membela Kertajaya, rajanya, yang justru telah memerintahkan untuk membunuhnya, nah, tetapi membela Kediri, bukan main. Apa yang kita lakukan di sini pun sama Rutro Bondo. Kita memberontak karena niat menyelamatkan Kediri. Kediri akan runtuh kebesarannya akan porak-poranda jika tetap dipegang oleh Kertajaya yang banyak mengumbar kekeliruan itu. Aku berharap pada perang yang akan terjadi nanti, aku mendapat kesempatan melayaninya. Aku akan berperang tanding dengannya. Berhadapan dengan seorang senopati perang yang sebenarnya. Maka demikianlah matahari yang terus bergerak ke arah barat telah tiba saatnya menyentuh permukaan garis cakrawala. Rangga Lampitan beserta orang-orang kepercayaannya sibuk mempersiapkan diri menghadapi penyerbuan besar besar Rangka Lampitan harus memecah perhatian pasukannya untuk menghadapi penyerbuan dari dua arah. Dan adalah di saat itu pula, di waktu yang sama, dan di tempat yang berbeda, diantarai oleh jarak yang jauh di sebuah bukit yang disebut Bukit Swampara Budura. Seorang lelaki dan seorang perempuan tengah memperhatikan puncak bukit dengan seksama. bagaimana paman? Ternyata benar dugaanku Nyai. Perempuan bermata tiga itu tengah bersemadi di puncak bukit. apa yang ia lakukan dengan semedinya itu, Paman? Hanya perempuan itu sendiri yang tahu, Nyai Pinaka. Aku sangat gelisah memikirkan orang-orangku, Paman. Bagaimana dengan mereka? Di mana mereka? Bagaimana keselamatannya? Ya, moga-moga tidak terjadi sesuatu yang buruk pada mereka, Nyai. Tetapi nampaknya mereka tidak berada di sini, Nyai. Lalu di mana, Paman? Tenanglah, Nyai. Marilah kita hadapi persoalan aneh ini dengan hati yang tenang. Kepanikan justru merampas kewaspadaan yang kita miliki. Sulit dipercaya. Untuk kalau dibalik apa yang terlihat ini, menyembunyikan hal-hal yang luar biasa. Sebuah candi telah hilang. Bukan hilang, Nyai. Candi raksasa itu tetap berada di sini. Akan tetapi, karena sesuatu hal untuk melindungi candi itu dari tangan jahat, candi itu harus dilenyapkan dari pandangan mata. Kalau apa yang harus kita lakukan, Paman? Tidak, apakah kita akan berdiam diri menyaksikan candi itu dihancurkan oleh perempuan penjelmaan Batari Durga itu? Tentu tidak, Nyai. Kita sekarang tengah menjadi kepanjangan tangan dewa-dewa di langit untuk menyelamatkan candi itu. Meski barangkali kita harus berkorban nyawa. Tapi tidak ada petunjuk sama sekali atas apa yang harus kita lakukan. Bagaimana, Paman? Kata-katamu terasa Kau salahnya. Oh, ada yang bisa dilakukan untuk menolong candi itu. Siapa kau? Itu kata-kata yang sangat sederhana. Kalau kita berbohong untuk kebaikan, ya, mungkin kau ada. Tapi sebaiknya kita jangan berarti saja Apakah aku tidak mengganggu kalian? Tentu saja tidak. Swasti Swastiratu dan Presima terkejut ketika dari arah pepohonan terdengar suara yang menjawab pertanyaannya sendiri. Pinaka Swastiratu yang merasa telah mengalami loncatan ilmu kanuragan cukup tinggi sejak menjadi murid Nyai Salindri, menjadi terkejut karena tidak mendengar kehadiran orang itu. Siapakah kau di sana? Dan benarkah katamu bahwa Candi Murca itu bisa diselamatkan? Candi itu bisa diselamatkan. Yang Batara Agung tidak akan membiarkan candi itu hancur di tangan Durga. Siapakah engkau? Pakaianmu pakaian seorang Brahmana. Namaku Logawe. Orang yang muncul dari kegelapan bayangan pepohonan itu adalah Brahmana Logawe. Aku kebrahmanaannya telah menuntun kakinya sampai di Bukit Sombara Budura. Tertatih-tatih, Brahmanaloh gawe berjalan mendekati Pinaka Swasti Ratu. Dia memandangi perempuan itu dari kepala hingga kakinya, sehingga Pinaka Swasti Ratu menjadi risih karenanya. Ya bisa mengetahui aku hamil? Ada sebuah cara yang mudah untuk membedakan antara hamil dan tidak, yaitu perutnya. Semakin besar perutnya, semakin jelas terdapat tanda-tanda kehamilan. Tetapi perutku belum terlampau besar, Bapak. Aku belum kelihatan hamil. Itulah sebabnya aku bertanya kepadamu, apakah kau hamil? Iya, benar, Bapak. Aku memang hamil. Tetapi aku tetap masih merasa heran. Sedemikian tajam mata hati Bapak Brahmana yang langsung bisa mengetahui aku hamil. Kau salah jika menduga aku mempunyai ketajaman mata yang seolah merusak duru Mewinara yang bisa mengetahui kejadian sebelum peristiwanya terjadi. Sama sekali tidak. Jika aku bertanya kepadamu apakah kau hamil, adalah karena sebuah pepesan yang ada kaitannya dengan tempat ini, Nyai. Aku semakin tidak mengerti, Bapak. Ah, kata-katamu menarik hatiku, Kakang Brahmana Logawi. Tolong, segera beberkan kepada kami berdua agar kami tidak menjadi terlalu lama merasa penasaran. Uh, benar, Bapak. Tentu, tentu aku tidak akan keberatan. Tetapi sebelumnya aku ingin mengetahui siapakah kalian berdua. Namaku Pinaka Swasti Ratu, Bapak Brahmana. Aku adalah pewaris perguruan Widara Kandangan. Namaku Bresima San Brahmana Lokawi. Hmm. Ya. Aku adalah pamer hati jagat raya Sang Brahmana. Aku mempunyai kemampuan mempelajari bintang-bintang di langit. Aku mempelajarinya secara khusus, sehingga aku bisa meramalkan kapan saat gerhana bulan akan tiba. Itulah yang kemudian membawaku kemari. Seorang perempuan aneh yang memiliki tiga buah mata datang ke Panarukan dan menanyakan kepadaku. Di perjalanan, seorang Brahmana yang bernama Brahmacari menceritakan apa yang terjadi di bukit ini di masa silam. Nah, itulah sang Brahmana Lokawi. Hmm, nah, baiklah aku akan bercerita. Orang yang muncul dari kegelapan bayangan pepohonan itu adalah Brahmana Loh Gawi. Aku kebrahmanaannya telah menuntun kakinya sampai di bukit para Budura. Tertatih-tatih, Brahmana Loh Gawi berjalan mendekati Pinaka Swastirahu. Dia memandangi perempuan itu dari kepala hingga kakinya sehingga Pinaka Swasti Ratu menjadi risih karena. biarkan kepada kami berdua agar kami tidak menjadi terlalu lama merasa penasaran. benar, Bapak. Oh, tentu. tentu. Obat turun panas Aku tidak akan keberatan. Tetapi sebelumnya aku ingin mengetahui siapakah kalian berdua. Namaku Pinaka Swasti Ratu Bapak Brahmana. Aku adalah pewaris perguruan Bidara Kandangan. Aku datang ke tempat ini karena orang yang berada di puncak bukit itu telah membakar dan menghancurkan perguruanku. Nasib orang-orang itu bagaimana? Aku juga tidak tahu. Hmm. Dan kau sang Siapa siapakah nama? Bagaimana aku harus memanggilmu? Namaku Bresima Sang Brahmana Lokal. Aku datang ke tempat ini karena digoda oleh rasa penasaran bahwa sebuah candi menurut ceritanya akan dihancurkan. Aku terpanggil untuk menyelamatkan candi itu. Itulah sebabnya aku datang dari Panarukan hingga sampai di tempat ini. Panarukan? Hmm, sebuah tempat yang jauh di wilayah timur. Bagaimana kau bisa mengetahui bahwa akan terjadi sesuatu yang besar di tempat ini, Sang Wasi Bresina? aku adalah pemerhati jagat raya Sang Brahmana. Hmm. Aku mempunyai kemampuan mempelajari bintang-bintang di langit. Aku mempelajarinya secara khusus, sehingga aku bisa meramalkan kapan saat gerhana bulan akan tiba. Itulah yang kemudian membawaku kemari. Seorang perempuan aneh yang memiliki tiga buah mata datang ke Panarukan dan menanyakan kepadaku. Di perjalanan, seorang Brahmana yang bernama Brahmacari menceritakan apa yang terjadi di bukit ini di masa silam. Nah, itulah sang Brahmana Lokawi. Hmm, baiklah, aku akan bercerita. Mata Brahmana Lokawi menerawang, memandang puncak bukit yang di puncaknya bagaikan diselubungi oleh kabut. Bertuturlah Brahmana itu tentang kemegahan sebuah negara yang telah punah, yang bernama Mataram, yang diperintah oleh dua wangsa keluarga, wangsa Sanjaya serta wangsa Sailendra. Dituturkanlah betapa negeri itu subur makmur, murah sandang dan murah pangan. Dan sebagai ungkapan kegembiraan, dibangunlah sebuah candi yang disebut Candi Swampara Budur. Namun candi itu berada di dalam bahaya karena pemuja Durga yang merasa terancam oleh pembangunan candi itu berniat menghancurkannya. Pemuja Durga yang bernama Warakenya itu kemudian terbunuh oleh pujangga kerajaan yang bernama Sangsari. Perempuan itu mencari penyakit saja. Aku jadi geram dibuatnya. Oh. Thank you. Jadi nama Pujangga itu adalah Sari. Benar, Sang Wasi Bresima. Kita tidak perlu mencemaskan. Ketika menjelang kematiannya, Sang Pujangga itu sempat mengucapkan sebuah fatwa untuk menyelamatkan candi. Nah, apakah Sang Brahmana tahu apakah isi fatwa itu? Ah. jangan hmm. mempermainkan saya. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang tahu apakah isi fatwa itu. Namun, beberapa orang yang oh, telah buntat ingkau rumah jiwa mencoba melakukan oh, Kesimpulan yang paling dekat adalah sang pujangga itu akan lahir kembali ke dunia untuk menyelamatkan candinya yang terancam dalam bahaya. Ia akan menipis kembali. tersebut masuk ke dalam ruangan belakang rumahnya. Dan betapa terkejutnya ketika melihat gajah yang berbaring di tempat masih tidur. Presima terkejut mendengar jawaban itu. Kembali lagi menemui Presima kemudian mengangguk-anggukan kepala. Di luar sadarnya, sang wasi menoleh kepada Pinaka swasti Rahu. Seolah ada sesuatu yang akan diucapkan, tetapi tersangkut di tenggorokan. Dan Brahmanaloh gawe memandangnya pula dengan tatapan mata yang sulit diterjemahkan. Oh, ayo kita lihat ke dalam. I iya, Kiku. Wah, dia sudah mati, Kiku. Dia belum mati, Ma. Lihat, dadanya masih terlihat turunan. Dia masih hidup. Mungkin dia jatuh pingsan karena menahan rasa sakit pada lukanya. Ada berjenis-jenis kejadian di muka bumi ini. Salah ya, satu di antaranya adalah pepesten atau sebuah takdir. Takdir adalah peristiwa yang harus terjadi dan tidak kita bisa tidak boleh bersikap begitu. Meski orang itu dengan sekuat tenaga mencoba dan berusaha menghindarinya. Nah, Nyai, Tapi orang Nampaknya apa yang akan kau alami adalah sebuah takdir pula. Oleh karena itu, persiapkanlah dirimu untuk menerimanya dengan itu. Aku tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan. Kau hadir di tempat ini tentu bukan sebuah kebetulan. Kau hadir di tempat ini karena digerakkan oleh kuasa yang diwasa. Dan kau hamil juga dia bukan marah. sebuah kebetulan. Saya takut oh. melihat sorot matanya. Apa maksudnya, Bapak? Iya, mengalihkan, Ki. Yang Batara aku telah memilihmu untuk menjadi perantara menyelamatkan candi itu. Apakah yang bisa saya lakukan? Oh, Ikhlaskanlah bayimu untuk menjadi tempat penisisan kembali. Sang pujangga sang sari yang harus menyelamatkan candi dari kehancuran. di dalam mini di kotak obat. mini dengan obat cara itu, panas khusus untuk kami itu akan ah, bisa diselamatkan. Karena rasanya seperti keberatan. Bagaimana dengan anakku nantinya? Segala sesuatunya adalah di tangan yang batal aku. Ah, aku, aku takut, Bapak. Oh, singkirkanlah rasa takutmu itu, Memang dibutuhkan pengorbanan untuk menyelamatkan obat turun panas rasa jeruk segar. Minigrip Produksi dan kos. Candi adalah sebuah sarana pemujaan. Candi adalah sebuah sarana untuk hubungan antara umat manusia dengan yang bakar agung. Dan candi itu berada dalam bahaya. Candi itu berada di ambang kehancuran. Dia melihat seorang laki-laki setengah baya benar -benar dengan terjadi, menyandang keris berdiri sebuah di hadapannya. malapetaka akan terjadi. Cepat-cepat dia bangkit, nah, lalu memasang kuda-kuda. Pertimbangkanlah hal itu baik-baik. Namun waktu dia berdiri, dia menjadi limbung. Baiklah, baik. Tenanglah. Aku akan menerima Bapak. Saya tidak Aku akan ikhlaskan apapun yang akan terjadi. Bagus, bagus kau telah menjatuhkan pilihanmu ke pilihan yang tepatnya. Nah, mumpung masih ada waktu, lakukan petunjuk-petunjukku. Di sebelah saya terdapat sebuah sendang dengan airnya yang penuh. merasa khawatir. Mandilah ada laki-laki dalam keadaan sekujur tubuhmu tinggal di rumahnya. Dia mengikuti sesuai peraturan. Aku ikhlaskan kepada jika kelahirannya harus menjadi tempat menjelma sang pujangga sangsara yang akan menyelamatkan candi. Sementara itu, kembali di Gantar yang terletak jauh sekali dari Bukit Swambara Budura, hawa panas peperangan telah menjilat kemana-mana. negeri itu belum bertindak Mereka mencoba menghancurkan dan mempengaruhi perasaan kita. Nampaknya mereka berhasil mempengaruhi perasaan kita, kakak. Para prajurit menjadi sangat tegang. Kita yang akan menyerang lebih dulu. Apa? Perang ini tidak bisa dihindarkan. Kita yang akan menyerang lebih dahulu. Hubungi semua pimpinan pasukan. Aku akan segera memberikan aba-aba. Bagus. siang di sana membuat keributan. Nampaknya itu pilihan yang paling tepat. Berkelahi dengan orang Kita harus mendahulunya. Cepat lakukan perintahku. Baik. Rudro Bondo segera mendekati seorang prajurit. Dia membisikkan sesuatu kepada prajurit itu yang kemudian segera berangkat. Maka dalam waktu yang singkat, semua pimpinan kelompok prajurit telah mengetahui bahwa mereka akan menyerang lebih dahulu. Dan orang-orang yang Bagaimana? itu adalah orang yang memfitnah saya. Semuanya sudah siap? Sudah kakak. Saya mengejar mereka. Semua pimpinan kelompok telah siap melaksanakan perintah. Kita akan mendahului menyerang. Semoga ini adalah pilihan yang tepat dan semoga yang Batara Agung melindungi kita. Batara Agung akan berpihak kepada yang jahat. Meskipun untuk itu harus jatuh korban. Baiklah. Suruh bunyikan trompet peperangan. Baik kakak. Prajurit, bunyikan trompet. Perang dimulai. Serbu! tindakan itu benar-benar luar biasa dan sangat mengejutkan dan tidak terduga oleh segenap prajurit Kediri. Mereka tidak mengira Ganter akan berani melakukannya. Ganter yang telah membentuk gelar Cakra Buya melanda pasukan segelar sepapan yang dimiliki Kediri yang kalah siap dalam sekejap. Mereka tiba-tiba merasakan tekanan yang sedemikian berat dan dengan susah payah mereka berusaha untuk bertahan dan membentuk gelar perang. Ya ah, apa yang telah terjadi itu? Pasukan Ganter mendahului menyerang Gusti Tumenggung. Sebenarnya orang gila bermaksud Mereka telah menjadi gila semuanya. Mereka nah, ketakutan dan mendahului menyerang kita. Benar Gusti Tumenggung. Iya, mereka iya. bunuh iya. diri. Akan tetapi mungkin pasukan kita kacau dalam membentuk gelar peperangan Gusti Tumenggung. mereka mengubah gelar menjadi gelar Cakra Biuha untuk meninggalkan desa ini. Keparat. Saya hanya berharap Tuhan bisa menjadikan pilihan yang tepat. Lihatlah, pasukan Ganter begitu mantap keluar dari sarangnya dengan gelar cakra biuha. Pasukan Kediri kocak kacir dan berusaha mengubah gelar. Jika Kediri berhasil mengubah gelarnya menjadi Girada Meta, maka perimbangan akan terjadi. Akan tetapi, pimpinan Ganter tentu berusaha menekan sekuat tenaga agar gelar Girada Meta itu tidak segera terbentuk. Bagaimana dengan pasukan yang bersembunyi di garis belakang Gantar itu? Dibutuhkan waktu untuk segera tiba di tempat ini. Mereka tidak mengira jika Gantar justru yang mendahului menyerang. tempat yang lebih tinggi di sebuah bukit, Ken Arok dan Kubuk Ijo menyaksikan pertempuran yang terjadi. Bagaikan peras dalam penampi yang diayak. bagaikan pacar buta, pertempuran besar itu berlangsung dengan dahsyatnya. Dari segala penjuru terdengar teriakan umpatan, teriakan kesakitan, dan teriakan kemaragan menyebar ke segala penjuru, terdengar tentang senjata beradu senjata, dan trap pasukan berkuda yang mencoba menusuk ke jantung pertahanan lawan. terus merayap, derap peperangan semakin meningkat, bau angin darah dan bau kematian telah menebar kemana-mana, dan bulan purnama memanjat semakin tinggi. tidak mengira mereka akan mampu melakukan yang seperti itu. Pasukan kita kocak kacir di Temenggung. Cepat kirim seseorang berkuda. Hubungi pasukan yang bersembunyi di dalam hutan itu Siapa tahu untuk segera menyerbu. Cepat! Sudahlah. Baik, Gusti Temenggung. Lihat. kelihatan di situ sudah Rotama dan Rotatis merupakan suci di atas suci. Mereka menyangka kita suci suci Pau nafsu peperangan sedemikian menusuk hidung. Bau kematian seolah menari-nari di mana-mana seorang kurir berkuda segera bergerak meninggalkan garis belakang pertahanan Kediri untuk memberitahu sekelompok pasukan segelar sepapan yang justru disembunyikan yang diharapkan akan menjadi penentu kemenangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.